Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah pada hari ini saya akan berkisah tentang satu peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan tiga sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma kisah yang sangat menarik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan cinta kepada satu gunung yang gunung itu kita tahu adalah benda yang eh, tidak bernafas atau uh, tidak memiliki kehidupan tapi gunung saja cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengikrarkan cintanya kepada gunung tersebut. Beliau mengatakan, "Hada Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung Uhud yang dia mencintai kami dan kami mencintai dia. Sungguh satu hal yang sangat menggetarkan jiwa karena disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukan kaum muslimin pernah merasakan kekalahan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cinta dengan tempat tersebut suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan tiga sahabat naik ke Gunung Uhud naik ke Gunung Uhud dan Gunung Uhud adalah gunung yang tinggi gunung yang paling kelihatan di Madinah kalau misalnya kita berjalan ke Masjid Nabawi eh, kalau dan kita menghadap ke eh, sebelah utaranya maka kita akan bisa melihat Gunung Uhud dengan jelas dari Masjid Nabawi dan jaraknya itu lebih kurang sekitar 5 km. Jadi ketika Rasul jalan ke sana dan beliau menaiki Gunung Uhud, kadar Allah Eh, gunung Uhud itu bergetar. Gunung Uhud bergetar. Ketika Gunung Uhud bergetar, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada gunung, Uhud, kemudian beliau menghentakkan kakinya dan mengatakan Usbud, ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, diamlah wahai Uhud seolah-olah itu adalah ekspresi cintanya Uhud kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengatakan tenang wahai Uhud engkau sekarang sudah bertemu denganku dan aku telah menaiki gunung ini maka tenanglah kemudian beliau mengatakan dan ini juga menarik karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan tentang beberapa sahabat yang menemani beliau fa inna alaika nabi karena di atasmu Uhud ada seorang nabi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah wasiddiq dan orang yang terpercaya. Jadi Rasul SAW Alaihi Wasallam yang mengikrarkan kepada uh, Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau adalah sahabat yang dipercaya. Jadi istilah As-Siddiq itu bukanlah istilah yang diberikan oleh sahabat atau di, diberikan oleh para ulama, tapi istilah As-Siddiq itu adalah istilah yang diberikan Rasul SAW Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Kemudian yang selanjutnya dan ini juga menarik eh, Rasulullah Rasul SAW mengatakan wasyahidan dan di atasmu ada dua orang yang syahid dua orang yang syahid maksudnya adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berarti dari dari kisah ini kita bisa mengetahui Umar dan Utsman sudah mengetahui masa depan mereka atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul saw alaihi wasallam bahwa mereka berdua akan menjadi seorang syahid. Dan mereka berbangga dengan hal tersebut karena tentunya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan. Mereka orang yang meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك